فيقول المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن سعيد بن جبير قال berkata siapa Sa'id man barang siapa qata'a yang memotong dia memutus dia tamimatan pada tamimah jimat bin insanin dari seseorang karena maka ada apa memotong jimat itu ka'idli raqabatin. Semisal tersebanding dengan memerdekakan satu budak seperti memerdekakan satu budak ka'idli raqabatin disalah, ka'idli raqabatin artinya ay kana lahu mitru thawabi man a'taqara qabatan baginya sama dengan fahala memerdekakan seorang budak barang siapa memotong jimat dari seseorang artinya membuang jimat dari seseorang fahalanya seperti memerdekakan seorang budak rawahu waqi' meriwayatkan pada ucapan Jubair Sa'id bin Jubair ini siapa waki siapa waki waki adalah waki bin Jarrah siqatun seorang yang terpercaya imamun seorang tokoh ulama sahibu tasanif memiliki banyak karya banyak tulisan mata sanata mi'atin wa sab'in wa tis'in meninggal tahun 197 Hijriah walahu dan bagi Waqi' maksudnya Waqi' juga meriwayatkan an Ibrahim siapa Ibrahim yang dimaksud adalah huwa al-imam tokoh ahli hadis tokoh ulama namanya Ibrahim An-Nakhai Thiqatun seorang yang terpercaya min kibaril fuqaha termasuk tokohnya ahli fikih. Mata sanata sittatin wa tis'in. Meninggal tahun 96 Hijriah. Generasi tabi'in. Kanu yakrahuna tamaim. Kanu ada mereka. Siapa yang disebut sini kalau tabi'in yang ngomong? Sahabat-sahabat Nabi atau tabi'in tabi'in dari para sahabat dan para tabi'in yakrahuna membenci mereka maksudnya di sini mengharamkan atama imam pada tamimah kullaha kesemuanya minal Quran yang dari Qur'an wa ghairul Qur'an dan dari selain Al-Qur'an para sahabat Nabi ulama-ulama tabi'in mereka mengharamkan tamimah baik yang ditulis dalam tamimah itu adalah ayat-ayat Quran atau bukan ayat-ayat Quran. Sebelumnya kita sudah baca bahwa sebagian ulama membolehkan tamimah bila yang ditulis itu adalah ayat-ayat Quran. Jadi ayat-ayat Quran ditulis di kertas, terus dilipat, terus dikalongkan ke lehernya anak-anak. Sebagian ulama membolehkan itu. Tapi yang kemudian e, disahihkan atau dikuatkan adalah pendapatnya ulama-ulama yang tidak membolehkan, tidak memberikan kemurahan mengenakan tamimah walaupun yang ditulis dalam tamimah itu adalah ayat-ayat Quran. Apa alasannya? Alasannya yang pertama adalah untuk menutup pintu kerusakan supaya orang tidak kemudian ngambrak, tidak meluas menjadi menulis selain ayat-ayat Al-Quran dijadikan sebagai tamimah. Itu yang pertama, untuk mencegah supaya tidak kemudian bukan ayat Quran ditulis karena itu ya bahasa Arab, tulisan Arab, punya tulisan Arab ditulis jadikan tamimah. Itu yang pertama aslinya begitu. Yang kedua adalah untuk menjaga kesucian Al-Quran, kehormatan Al-Quran. Sebab kalau dipakai untuk tamimah, namanya kalung itu dipakai di mana-mana, nanti akan dibawa masuk ke kamar mandi, dibawa ke tempat-tempat kotor. Kadang nanti kalungnya dicopot, dibuang kemana. Kemudian alasan yang ketiga adalah umumnya dalil. Dalil larangan bab tamimah itu dalilnya umum. Maka untuk mengkhususkannya atau mengecualikannya butuh dalil dan tidak ada dalil yang mengecualikan. Di sini diperkuat lagi oleh ucapannya Ibrahim An-Nakhai yang mengatakan bahwa para sahabat, para tabi'in mereka membenci artinya mengharamkan tamimah baik itu dari Al-Qur'an ataupun bukan dari Al-Qur'an wa kanu kanu ay ashaba bin Abdullah bin Mas'ud adalah murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud yang dimaksud wa hum min sadati tabi'in mereka adalah tokoh-tokoh ulama tabi'in kenapa karena Abdullah bin Mas'ud itu termasuk kibar sahabah sehingga tabi'in tabi'in yang berguru pada dia berarti mereka adalah kibarut kibarut tabi'in Ma'nal al-athari Makna ma'nal ini ijmala. Maknanya kedua asar tadi. Asarnya siapa? Sa'id bin Jubair dan asarnya Ibrahim. Al-ikhbar anna man azala an insanin ma yu'allaku ala nafsihi ma yu'alliquhu ala nafsihi mengkhabarkan bahwa barang siapa yang membuang atau menghilangkan dari seseorang kalung yang dikalungkan kepada dirinya lidaf'il afat untuk menolak bahaya, menolak penyakit, menolak bala. Falahu minat sawabi mitra sawabi man a'taqa raqabatan minarrik. Maka fahalanya orang yang berbuat itu adalah seperti fahalanya orang yang memerdekakan budak. Kenapa? Lianna hadzal insana sara bi ta'liqi tamaim musta'badan lisyayatin. Sebab orang ini dengan memakai kalung-kalung jimat itu telah menjadi hambanya setan. Faida qata'aha anhu azala anhu syaitan. Kalau kalungnya, jimatnya itu sudah dibuang, maka bebaslah dia dari perbudakannya setan. Wa yahki Ibrahimun Nakhai an ba'di sadati tabi'in. Ibrahim An-Nakhai menceritakan bercerita dari tokoh-tokoh tabi'in annahum yu'ammimun al-man'a min ta'liq tamaim. Mereka memperlakukan umum larangan menggunakan kalung-kalung jimat walau kanat maktuban fiha Qur'anun faqat walaupun yang tertulis dalam jimat-jimat itu hanya Qur'an saddan lid ah untuk menutup pintu kerusakan supaya nanti tidak ada tulisan-tulisan selain Quran yang ditulis di dalam jimat-jimat itu. Makanya yang tulisannya Quran pun di, dilarang. Munasabatul atharaini lil babi zahiratun. Hubungan kedua asar ini dengan bab larangan mengenakan tamimah dan rukyah yang syirik sangat jelas sekali. Wa anna fa inna ma hikayatal man'i min ta'liqit tamaimi mutlaqan. Sebab di dalam kedua asar itu disebutkan atau diceritakan larangan mengenakan jimat-jimat secara mutlak. Artinya tanpa ada batasan dari apa jimat itu. Nggak ada batasan yang dilarang itu hanya jimat yang dari Quran. Nggak ada. Pokoknya jimat-jimat semua dilarang. Itu kata siapa seperti itu? Cerita dari mana itu? Itu anha ulail ajilla min sadati tabi'in itu adalah cerita dari tokoh-tokoh ulama-ulama tabi'in. Ma yustafadu minal hadis. Faidah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah fadlu qat'id tamaim. Keutamaan memotong tamimah. Lianna dhanika min izalatil munkar wa takhlisin nasi minasyirik. Karena memotong atau membuang tamimah dari leher seseorang itu termasuk praktek menghilangkan kemungkaran dan membersihkan seseorang dari syirik. Yang ketiga tahrimu ta'liqit tamaimi telakoh. Haramnya mengenakan tamimah secara mutlak. Artinya tanpa batasan tamimah yang seperti apa? Tidak, pokoknya tamimah. Walau kanat minal Qur'an, walaupun tamimahnya yang ditulis dalam tamimahnya, yang ditulis dalam jimatnya adalah ayat-ayat Al-Qur'an inda jama'atin minat tabi'in. Pendapat seperti itu adalah merujuk pada pendapatnya sekelompok banyak banyak ulama-ulama dari tabi'in. Yang ketiga, hirsus salafi ala siyanatil aqidati anil khurafat. Semangatnya ulama-ulama salaf untuk menjaga akidah dari khurafat-khurafat. Apa itu khurafat? Khurafat itu keyakinan-keyakinan, cerita-cerita yang tidak ada dasarnya. Namanya khurafat.